Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa ikhtara min baini akhyari 'ibadihi wa asfiyaihi al-mursalin wal anbiya' واجعل خاتمهم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأزكياء وإمام الأتقياء واجعل من بعدهم ورثتهم العلماء فأكرم بهم وارثا وموروثا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه البررة والفضلاء أما بعد حضرة الأفاضل علماءنا الكرماء ومشايخنا الأعزاء وبمقدمة صاحب هذه الحفلة المباركة سيدي الشيخ الفاضل الذي يكون ومكي حجي مس منصور عبد الله ستار متعنا الله بطول حياته امين اللهم امين sedoyo duriyah saking Al-Maghfurlah pemuki haji Mas Ahmad Tolhah Abdullah Sata Ingkang sangat kula takdimi ingkang tansah dipun Allah para kiai-kiai sanesipun hadir wonten majelis ingkang mulya menika Syekhina Kiai Haji Mas Hambali Bakir guru kula saking bunga bersih dan borjai sana sehingga tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kaulah boten sakit kula sedat asmani setunggal-setunggal pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati tamu kehormatan dari kerajaan Malaysia hadirin hadirat mustami'in mustami'at sama sekalian yang saya hormati rahimakumullah dalam rangka Saul. terus Nopo ingkang dipenggawakan dengan para sepuh balik niku paling susah. Lihat geng ceramah soal haul mereka ceramah haul niku ceramah tentang wong mati. Lalu susah sebab mau balik dengan gada pengalaman mati wonten kiai ceramah soal hitam kiai ini wis tahu sunah wis pengalaman kari nyeritakno wonten kiai pidato bab pendidikan anak kiai wis kulino didik anak kulino didik santri gampang wis pengalaman kari nyeritakno ceramah bab haji kiai ini ya wis tahu ngelakoni haji wonten kiai ceramah bab nikah Kiai ya wis hmm balap hari. Waktu kiai ceramah bab matul hamal wong tingkepan lho bojone kiai roto-roto yang yo tenang Neng pidato soal haul, pidato soal wong mati, nun sewu kiai ini dereng nate mati. Jadi susah dikengkel ceramah sing dereng nate ngalami. Lebih-lebih sing dihadapi wonge pinter-pinter kaya sing rawuh teng mriki. Maksude pinter bantah. Yo ya umpama ana mubalek ceramah nerangno mati ku ngene, lek matine apik ngene, matine elek ngene, sok di alam barzakh ngene, di akhirat ngene, di mahsyar ngene. Ya wong-wong sing ngrungokno komentar, hmm, kaya tahu ae. Mila Boten-boten engkang langkung afdol kajawi kula jenengan estu berharap karomah saha barokahipun engkang dipun hauli. Muga-muga sedaya engkang rawuh pinaringan iman Islam engkang semakin mantap. Kesange tansah pinaringan barokah. Saged nglampahi ibadah kanthi istiqomah. Sok lamun wancine pecah muga-muga sedaya pinaringan husnul khotimah. Belum sekarang-sekarang kita berdungu ada tentang sanibun Allah. Amin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Antal Jal Dan serta putra mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Mungkin di antara jamaah ada yang mempunyai problem, permasalahan, persoalan hidup, apapun problemnya, apapun permasalahan hidupnya, apapun persoalannya, mudah-mudahan Allah segera memberikan makhraja jalan keluar yang terbaik. Nah, wonten di antara jamaah ingkang tesih kagungan cicilan, kreditan, tanggungan, utang muka-muka Allah gampang ini cepet sakit lunasi lihat dua lo nalo sama nih amin jadi banter iyo iya, yo nih utangmu muake do jamaah barokah hormat hal muga-muga pinaringan waras dohir batine terbebas dari sedaya penyakit Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah secara umum penyakit itu ada dua. Ada penyakit zahir dan ada penyakit batin. Diulang, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Penyakit zahir niku beda kalau penyakit batin. Penyakit jasmani nggak sama dengan penyakit rohani kalau penyakit dohir atau penyakit jasmani, niku penyakit rogo, penyakit tubuh, penyakit badan, penyakit awak. Contohnya kayak patok mengguk, belek, dengkek, linung, ngelung, panu, kadas, kurap, koren, rangan, kunting, kutilan, bubulan, bubulan, yang budikan, curakan barang niku. Niku penyakit dohir atau penyakit jasmani. Kalau penyakit batin, penyakit rohani, penyakitnya roh penyakit hati, penyakit karakter, penyakit moral, penyakit mental. Contohnya ya takabur, muncul, sum'ah, riya, hasud, riket, khimsun, toma, macam-macam. Ibu bapak sama sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Karakter dari penyakit zohir berbeda dengan karakter dari penyakit batin sifat-sifatnya penyakit jasmani nggak sama dengan sifatnya penyakit rohani. Dan saya ulang ringkes mawon karena Al Fadil beliau Dr. Kiai Haji Haji Muzadi guru kita sudah hadir. Kalau ketika mawon. Nek penyakit dohir utawa penyakit jasmani niku sing penyakitan krasa lara tonggo nih. Orang apa-apa, koncone mboten ngrasakno. Masyarakat luas gak merasakan dampaknya. Penyakit dohir atau penyakit jasmani. Seji kali penyakit batin. Beda dengan penyakit rohani. ini aneh. Sing penyakit ini gak krasa. tangga nih sing temeng, Wong liya sing tenteng, masyarakate sing puyeng. Paham apa mboten? Turun tak terang no paham. Komentar. Nang saya oke. Kersane gampil dipahami, kasih contoh aja. Penyakit dohir atau penyakit jasmani, itu sing penyakit yang kroso. Tonggone, koncone, masyarakatnya mboten ngerasakno. Contohnya, ono tonggo sampeyan kudune. Nang kudune kok wedi sak udun Mudun milenium. Iki sing mudune nggih krasa kemeng tayang tayang tayang sambate ngarwara ngesas ngesas. Wong liya mboten ngrasakno, kancane tangga-tanggane gak ngrasakno. Buyang-buyu wong liya pringas-pringis, malah bojroki Mas, kok tambah dawa ngono Mas model. So kapan-kapan lek panen diunduh aku kabari mas, untuk meneng-menengan ae, jadi panen dhewe ngono. Karena penyakit dohir, penyakit jasmani ku sing penyakitan kroso makanya tambahannya gampang. Dandan-dandan jasmani, dandan-dandan dohir itu mudah. penyakit dan kroso loro, gak betah loro, wani tombo, kepingin waras, berobat karo dhewe, di kompor Cuci karo penyakit batin, penyakit rohani, Niki iya, aneh. Sing penyakit niku gak kerasa. Wong liyo sing kemeng, masyarakat sing kuya, contone. Umpama ten desane sampean ana maling. Niku kira-kira sing ngrasakno susah malinge napa masyarakate? Oh ganteng-ganteng bisu ini. Sing ngrasakno susah malinge napa masyarakate? Masyarakate. Sing ngrasakno sumpek masyarakat napa Masyarakat Masyarakate. Padahal jane niku sing penyakitan malinge napa masyarakatnya, Malinge. Sing gak waras malinge napa masyarakatnya, Malinge. Malinge sing penyakitan, masyarakat sing ngrasa noloro. Malinge sing gak waras, masyarakat sing kuyang. Nun sewu jamaah sekalian rahimakumullah, maling niku mboten waras. Kok gak waras? Nggih. Maling niku umpama dhekne duwe barang nang dicolong wong, mesti dene gelo. Nggih napa mboten? Jenengan ngomong dia ya. wong mantep kaya tau dadi maling mboten. Nemen jiwa. Maling iku dua barang dicolong uang, mesti dene gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barang iku wong. Niku berarti boten waras kena penyakit men. Dan jauh bapak jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo apa mboten? Belum. Nun sewu jenengan nanti ngrasani wong napa mboten? Hmm, berarti gak waras. Kena kan penyakit mental. Anallah, mau jenengan iku dirasa dirasani wong gelo, Lu kok mentara ngrasani Ini niku berarti buatan waras. Kena kan penyakit mental. Tibae ganteng tapi bego. Makanya ini yang seposian sederhana nek awakmu dijiwit wong krasa lara ya aja jiwit wong subhanallah piantun sepusinya niku nggih dan nuturi sederhana tapi penuh makna sepele dalam menasihati tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi kok mbak dalil gak iso pak ngomong kursi ada isin gak iso betul sakit nuturi ilmu itu itu ternyata menjabarkan dawuh man la yarham la yurham. Sapa wong sing ora duwe welas marang wong liya gak bakal diwelasi dening wong liya. Cukup disederhanakan dengan nek awakmu dijiwet wong rasa lara ya aja jiwit wong. Nah, kurang-kurang kena. Tangan koyo wong bintu malah. Halo. Yo tak baleni dalile. Lek sampeyan dijiwit wong krasa lara, yo ya aja jiwit. Wong nek dijiwit yo ya lara. Lek sampean dirasani wong kok krasa gelo, yo ya aja ngrasani. Wong lek sampean duwe barang ditolong wong kok gelo, yo aja nyolong barange. Wong Pak lek sampean duwe bojo di <laughs> Cukup dengan lek awakmu dijiwit wong krasa lara ya aja jiwit wong. Itu hebatnya yang sepuluhnya. kan dalil mboten saged, Pak. Muni Arab ora iso. Mboten saged. Ana wong kok wahi <clears throat> karepe alhamdulillahi rabbil alamin ora iso. Andulami. <clears throat> Es muni la haula wala quwata illa billah mboten saged diterima la la la kuwato. Tapi mantep ing jero ati yang siang kadang aku tenggih dungo suara mboten saged fashion, Wahumma inna nasaluka salamatan fitbi wa ngafiyatan fil jasad jihata tampil ngilumi barokah tampil rezeki boten saged kan fasih oh wong saya itu por bahasa itu Pak Allahumma inna nasaluka Nas'alika Salamatum fid din وعافية في الجسد وزيادة في العين ورغبة في الرزق على إيقاف نتيجة للوصول المطلع Ayyuhuma aqbalu Allah Mana dari keduanya yang diterima Allah Ternyata ukurannya bukan afsahuhuma Bukan yang lebih fasih Enggak tapi ruhihi ila Allah. yang rohnya lebih nyambung ke Allah makanya yang ngamun fasih itu penting ngerti makna itu penting tapi mantep ya hati nyambungnya hati isyahadur roh isyahadur nafas itu jauh lebih penting Keten, andekan dibanding nih Iso fasih tapi hatinya gak mantep gak nyambung hatinya mantep nyambung tapi bukan sakit fasih Ibu saya luwe hati yang mantap nyambung fasih. Napa keliru omongan gue? Lebih nih, tapi hati ini gak mantep, gak nyambung. hati mantep nyambung, tapi gak ngerti nih. Iku saya luwe hati yang mantep, nyambung, ngerti mana nih. Tapi ngomong ngomong pilihan terjelek, Pak orang iso pasti mantep nyambung mantep nyambung bukan sakit pasti ini menang mantep nyambung ngerti nih, gak mantep gak nyambung gak ngerti nih, mantep nyambung tetap menang mantep nyambung tetap biarkan ya, mahalun yang mau sholawat mau ngulik-ngulik kabeh nganggo cedera nek kilenan mriku nek masane serokalan soalnya di judulnya ono asyraqal kaunu bihada asyraqal badru alaina kira asyraqal asyraqal abadaru alaina amin sani hayatil awadai mudun takoni kon cak nggo lemu akeh apa tak karo karo tapi subhanallah mereka betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah menyatu mana? Pokoknya yang dalam hubungan kali Allah mantep nyambung. Kadang-kadang maknanya kalau Bila para sahabat itu lek kapan nyuwun perso bertanya ke Rasulullah, jawabannya Rasulullah mantep di hati. Wis gak butuh keterangan macam-macam aneh. Ono sahabat takon, "Ya Rasulullah, Gusti Allah niku modele piye?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 Nyambung, nyambung. Karena di mana nih kadang-kadang sama salah. Kayak oh ngene. Iya. Mohon maaf, penjenengan nyifati wong itu ayu. Janji kapan kena disifati siji-siji itu berarti belum ayu temenan. Bisa kena disifati kok. Belum ayu temenan. Yo kok arek ayu enggak? Hmm, wah, ayu kok. Yo kok modele. Hmm, pokoke budine koyo gitar hujan sikilane koyok sikil meja bibire koyok merah delima pipine koyok apel Australia irunge koyok buah pir Ripate koyok anggur merah wis apa ngene? raine koyok pasar buah sesuai mripate ini belum cantik durung ayu karena masih bisa disifati satu-satu durung ayu sih ah Luwe ayu meneh ini gue jadi kan terus gak iso nyifati. Ya warai, ayo. Wayu. Lah gue beli aku, wis embo Wayu, embo pokoknya. Ini wayu tuh. Lu wayu mana? Nek jenengan lagi ditakoni tok, ditakoni bayang ini no langsung semaput. Ya warai. Ayo enggak, kamar bayi tak, oh semangat. Itu bayi teman-teman. Makanya tiang nempel ahli pikir ngoten niku nggih mau ya, ya, ya, illallah la illallah la ilaha itu negatif illallah itu positif ora diwaca terus negatifnya hilang la ilaha hilang illallah illallah illallah illallah illallah illallah waca terus ilahnya hilang dari Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu waca terus Abdul Jalala hilang apa hilang dari bu bu teman kok bu Lu wong itu kalau sudah sampai pada tingkatan bu dahsyat luar biasa. Bu itu kan bawa syani. Fa usyribat ma'ana dhawil syari uqibat fil hani bil alhan. Nah, usah ada tingkatan itu maka ini pentingnya penataan hati. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu kan kandung dandani penyakit batin. Nek penyakit dohir tadi pengobatannya mudah, soalnya yang penyakit yang terasa Tapi kalau penyakit batin, penyakit rohani, khusus penyakit ini gak terasa loro, makanya tambahannya angel. dan dandan rohani itu sulit, kenapa? Sing penyakit yang betul terasa rumah sakit gak loro. Dia gak merasa karena penyakit. Ciri nih, orang pati pintar tapi rumah rumongso pinter orang tadi api lu mongso api biasa aku yang mengapikan mas apikan temu ketemu karena aku seneng kafe mau pokoknya ke aku kafe res mulai ngomong karena aku seneng tak tiga nomor susah padahal kamu tidak dong kapan mau dari wong ibu jika <laughs> Rasulullah diutus itu liutang lima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia dan akhlak itu sumbernya di hati apa yang masuk dan tertanam di hati muncul secara spontan dari perilaku Allahumma Muhammad kalau yang masuk dan tertanam di hati baik muncul secara spontan dari perilaku perilaku baik tapi kalau yang masuk dan tertanam di hati itu jelek muncul secara spontan dari perilaku pun perilaku jelek saya sering mencontohkan bapak ibu misalkan penjaringan lagi bersih <laughs> yang diucapkan apa Ya, Alhamdulillah Itu tanda bahwa yang masuk dan tertanam di hati penjaringan Allah Maka begitu tadi sepontan Allahnya keluar Alhamdulillah Tapi maaf kadang ada orang yang lagi bersin Itu yang diucapkan bukan Alhamdulillah Tapi nama-nama makanan Wonten Oh no, contohnya tahu, eh, bakso, soto, maaf. Itu berarti yang masuk dan tertanam di hatinya adalah Departemen Perbadokan itu spontan oh, otomatis contoh lagi misalnya jenengan lagi jalan pas tempat melaku sikil sandung batu jebret yang diucapkan apa innalillah innalillah ya Allah itu berarti yang masuk dan tertanam di hati penjaringan Allah begitu keluar spontan innalillah maaf kadang ada orang yang lagi jalan kaki kesandung jebret bukannya innalillah malah nama-nama binatang Mau betul? Hmm, Wes pokoknya kewan sih sih itu kabeh. Nah, itu berarti mentalnya mental hewan. Maka sekali lagi bahwa penata hati itu penting. Agama itu tempatnya di hati. Islam diberi syariat, aturan macam-macam, hukum itu setelah terlebih dulu di tempat hatinya. Fase ketika berada di Mekah 13 tahun itu tahap penataan hati, penggemblengan hati. Setelah hati itu mantap Hati itu penting sekali lagi manusia itu yang dinilai hatinya Allah menilai manusia bukan dari apa-apanya. Inna Allah la yangduru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yangduru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian, tidak memandang kalian dari maaf raut muka, wajah, ganteng, ayu, body yang gagah, perkasa enggak dari bukan dari pangkat, derajat, jabatan, kedudukan, bukan pula dari harta kekayaan, tapi dari hati dan niatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah menunggu soal itu, doyok dasarnya atine nesai. Atine menungso kuwabeh niku saya Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan fitrah. Meskipun itu terlahir dari anaknya siapapun terlahir dalam keadaan fitrah. Hanya saja dasaran yang saya ini oleh Allah diberi dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujuraha. Potensi jelek. Ada potensi takwaha potensi saya. Tinggal manusianya, mana yang diikuti. Hidup ini pilihan. Kalau dia pilih yang takwa, mengikuti jalur takwa, maka dia akan tetap konsisten dalam kebaikan, bahkan semakin baik, meningkat baik, semakin baik, semakin baik. Tapi kalau manusianya putar haluan, berbalik arah, pilih yang fujuroha, maka dia akan berubah menjadi wong elek-elek. Dasarnya, mohon maaf, jamaah sekalian rahimakumullah, semua hati manusia itu dasarnya api sak dablek-dablek yang wong, sak nakal-nakal yang wong. Kau ngerti orang arek cilik ditubruk sepeda, mesti atine tak kulungane. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Dasarnya api kabeh. Makanya ada perbuatan baik, ono penggawean api, Wabih hatinya menungso yang ngarani api Setuju kalau itu baik Ada perbuatan jelek Ono penggawean elek Kewabih hatinya menungso Yo ya setuju ngarani nek elek Makanya ngelakoni api kalian ngelakoni elek ini rasanya dan hati mesti beda. Melakukan kebaikan dengan melakukan perbuatan jahat di hati pasti rasanya berbeda. Dan saya bapak betul duit diri kalian betul duit karisan ini rasanya kodoh nopo beda Pak? Mesti beda. Halo. Halo. Bawa uang sendiri sama bawa uang negara rasanya sama apa beda? Beda. Kalau bawa uang sendiri tenang, bawa uang negara Tahu Pak nikah di luar negeri kapan boleh? Bapak, sekali lagi pertanyaan, bawa istri sendiri sama bawa istri orang, rasanya sama apa beda, Pak? Sama nopo kulino kok jadi. Makanya orang itu kalau baik, tandanya betah manggilnya keapian, kerasan melu kegiatan keapian. Al khairu yuhibbul khaira. Orang baik senang dengan kebaikan. Betah manggonnya keapian, kerasan mengikuti kegiatan keapian. Orang Islam yang baik, orang Islam yang betah manggonnya keapian, kerasan mengikuti kegiatan keapian. Orang Islam yang selamat, orang Islam yang betah manggon di pengajian, kerasan manggon di masjid. Pada kalau iwak yang selamat, iwak yang betah, kerasan manggon di juru banyu. Kalau iwak kok orang kerasan manggon di juru banyu, iku tandane iwak jalur digoreng. Ono iwak orang kerasan nongkoning banyu, tandane iwak jaluk di Ono jamaah sama ini akeh orang kerasan nonggone pengajian, tandane jamaah ini jaluk di Mulane zaman kudu betah pakai saran-saran ngaos kali bandingan pun Romo Ki Haji Hasyim Halo. Terus sangat melu urun piro jane? Kamu nyumbang atau kartu? Wes dasarnya HP-HP pak. Sekarang mohon maaf, kalau ada orang ngelakoni api malah gak betah, nek ngelakoni elek kok malah betah, niku berarti atine kualik. Ono wong lanang atine kualik. Neng masjid kalau neng warung betah neng warung. Wonten apa mboten? Mosok. Oke. Nek sebenarnya niku berarti atine kualik. Ono wong lanang tunggu dhewe bojone dhewe iku gak kerasa. Dungalim sing mampu kelek sing apa. Tapi lungguh jajar rondo iso khusyuk. Kau rumah minah ngomong. Wonten apa mboten? Sing ndi wonge? Malah mboten. Niku berarti maaf antine, kuwane. Sekali lagi hati penting satu-satunya yang dijamin keselamatannya oleh Allah dunia akhirat hanya orang-orang yang hati ini ketoto yaumala yanfa'u malun wala illa man attallaha biqalbin salim pada hari di akhirat nanti gak ada lagi manfaatnya harta benda anak-anak kecuali hanyalah orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim ini visi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang estafet itu diteruskan oleh para ulama termasuk yang siang ini kita harapkan barokahnya kita harapkan karomahnya beliau al-mafullah Romogi Haji Mas Tolha Abdullah serta berhasil karena subhanallah meneruskan visi Rasulullah itu dengan paling tidak tiga hal yang dimiliki kalau dalam bahasa Al-Quran menjabarkan ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار zikir, ahli pikir, ahli ikhtiar Takwa, cerdas, dan terampil Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif Antine tertib, uteke yo lantip, tangane yo urip. Ngerti pinter tur yo prigel. Sregep mikir, pinter mikir, gelem malir, gelem nyopir, gelem bibir, gelem dalir, lek mungsuh wangun melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiahnya terpadu. Raga, rasa, rasio menyatu. Angel orang di kata-kata ini. Keberhasilan beliau saya yakin satu karena emotional question. Understand? Oh boleh. Kami betul ngertos pendekatan persuasif. Tanah Allah karena ulama, kiai, itu riyadul ummah, rijalul ummah, mimpin umat. Lah mimpin umat niku angel. Kalau umat niku sulit untuk diarahkan. Angel. Aku tuh biasa gampang mimpin pesantren. Lek mimpin pesantren, santri itu meskipun puluhan ribu, pasti manut kalau kiai. Kalau kiai ini ngomong ngetan santri puluhan ribu ngetan kabeh. Kau semua ini mokong. Tapi umat kok angel, terutama nek wayang pemilu kada ya Bapak. dia ini ngajak kan pilih ah ngono sembangkil ngono duitnya kok enggak ya aku suka pilih sih berjuang beras baju dan uang aku mau modelnya ngono kabeh Nah, ngapunten ya makanya yang namanya pemimpin itu harus betul-betul bisa jadi uswah kalau bahasanya wong kuno ing ngarso suntulodo ing madya mangun karso tuburi dandayani itu yang pertama yang kedua harus ngerti kondisinya yang dipimpin ini sebagai imam dalam sholat jamaah itu harus ngerti kondisinya makmumnya Ojo kok berbuaya. Iya lek makmume santri pengpengan, sak bawa doa, ayo, oke. Ini Ini makmume model kaya sampeyan-sampeyan. Kan? zaman Rasulullah dulu ada apa sih ngapal Quran namanya Mu'ad bin Jabal itu apa Quran Mu'ad bin Jabal itu ngimami sholat isya rokaat pertama setelah fatihah yang dibaca surat Al-Baqarah Rokaat kedua setelah Fatihah yang dibaca surah Ali Imran. allah wong tuwa umurnya sekitar 20 tahun turun-turun masuk mlebu. Ini gak gelem melu sholat jamaah. Kapan sih imami sahabat muat bin Jabal, dia gak mau ikut sholat jamaah. Ditanya sama Rasulullah, bah yang nopo penjelingan kok boten derek sholat jamaah?" Ngapunten ganti Nabi, sing imami niku sahabat Mu'ad bin Jabal Mbah Yai Mu'ad bin Jabal niku nek ngimami Ini amit-amit Rokaat pertama mari Fatihah surat Al-Baqarah, rokaat kedua surat An-Nisa. Lah kula niki gak ada penyakit dobol. Kapan sing ngimami Mbah Yai Muat, kula niku nguyuh tok e ping 17. Subhanallah, marhaban ahlan wa sahlan. Bisa dengan saya dia senang alim. Niku guru kula. Guru kula ngaji niku tapi saat ini laris pulau. Beliau guru saya selalu Bisa ngomong belum kali yang kata Cuma dari itu sih ditegur kali Rasulullah Bukan Mbah tua mau sih gak bilang jamaah Mu'ad bin Jabal yang ditegur oleh Rasulullah Ya muat. Atuhibbu an tufina Allah wa rasulah. Eh Muad, apa awakmu seneng gawe fitnah ning Allah lan Oh Apa? Ngimangi kedawan. Delok nang burimu ana sing dobol, ana sing biasa. Maka Wani Songo berhasil mengislamkan masyarakat Jawa khususnya Nusantara secara umum yang dulunya ateis karena pendekatan persuasi sering saya ungkap bahwa wani songo itu sedoyo apa Quran tapi lihat nasihati yang tahan dalil ketika itu seperti di awal tadi coba soalnya emang Wong Jawa niku lak angel ngucapne Arab nggih ilate kampung kon muni Syawal dulu Qaeda dul Hijjah Muharram Syafar Rabiul Awal Kaisar Sena Sawal Selo Besar Selo Sawal mulut tuh Iki acarane mulutan, padahal mulut iku babun minal cangkem wiwa. Maka kebijaksanaan para wali dulu itu Arab di Jawa ngono. Lewat ono lapangan nombo diarani alun-alun. Alun-alunnya sendiri kan bahasa Arab. Al-laun, al-laun. Al-laun macam. Al-laun itu maknanya macam. Jadi alun-alun itu tegese macam macam mulai di sini mau macam-macam ini riyoyo enggak yo Bupat, itu ngomong ngaku lepat, bupatan dan seterusnya itu pengertian semacam itu. Coba, jenang dari Joko nuturi wong kuwi mau aja kalah karo kodho. Ini dalil ini mau Lu, cari Jarene kodho itu dalil. Aziz dan azidannakum wa in kafartum nikmat banyu dan kelinci-kelinci metu banyu. Syukurnya Allah. Makanya kodo wae ana banyu udan kancane do muni tung tung tung tung lho dhek gak gelem muni tung. Mesti cilaka to. Dikerayak karo kancane. Kabeh-kabeh muni tung awang gak melu muni. Akhire mentas ning embok. Ana aman numpak sepeda motor. Ketera meletet. Apa kodo kok nganti meletet mergo gak gelem muni. Sunan diri nuturi nih dengan tawon. Ini dalil itu mau tawon. Tawon ber Rumah ini kan nanti mau gemer Iku jadi dikir. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Ora percaya. Rumono sing tenanan tawon. Allah Allah. Eh, darah nanti sama nyekel siji tagline kuping sama. Ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lu kok kalah? Ayo berpikir ayo do tahlil. itu patriotisme, jiwa nasional tampil. Dasar negara kita Pancasila itu salah satu ekspresinya ya tahlilan itu. Lek Pancasila ngomong Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Ku maknane la ilaha illallah. Itu ketuhanan yang maha esa. Dan namanya tahlil itu kan udah ilahan illallah, la ilaha oh, nah, iya, iya, iya, oh Mantap mulai berkata gede. berkata cilik mat, la Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beragam tamili kan adil yo beragam pakaiannya beragam tutup buku tutup kaos kaono nah, dapat tahlil karuan cingkrang nih bang. tiga persatuan Indonesia ngumpul dari siji bersatu sak panggonan masa ono tali lompi ku kok siji dijakir siji dogone waru siji dogone perah, gak ono bersatu mulane gelem tahlilan gampang diajak bersatu empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah hebat sih mimpin tahlil mesti kiai, hebat Ono bandar togel oh tahlil. Nah, ono kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wong tahlil keduran itu perwakilan, satu keluarga budal siji. Budal kabeh, bangkrut yang sendiri. Yang kelima, keadilan berkat bagi seluruh rakyat yang meninggal. Yang sosial ya berkatiku. Amal tahlil berkati padha kabeh. Mudin karo enggak berkati padha wae. Kecuali dia izin ceramah iku berkati siji. Ini saya pertama nih. mengenai maaf, ono kiai sepuh berjuang di kampung sing masyarakatnya sedang mendem hobinya minum homer itu kiai kan langsung haram haram enggak kalau dikira seperti itu walau kunta fadlan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik mendal gak gelem nurut ana wong mendem ditunggoki eh eh kowe lah apa le mendem mbah sing mbombe apa le Owak campur tautan, Ya Diopo karo solar, Mbah. Campur-campur yo ya, nek tobang bisa. Mboten angsal, Mbak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kulo tak mandek bang, Ojo sampai apa mendem kok mandek. Kiai kok api. Ya. Arep mandek malah mboten angsal terus noai tak tunggoi nopo mergo tobat iku lek ngaget model ngoten niku kadung kumat maneh tambanane malah angel ditoke mendem ditunggoki sampai sadar diomongi le awakmu mendem tak saya saiki aku arep sholat awakmu yo kudu melu aku saling menghargai diulangi diulangi sholat ngoten model Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menghadapi orang beda-beda. Kalau mau melebu Islam dihentikan ikhfi Islam, rahasiakan dulu keislamannya. Kenapa? Keluarga, lingkunganmu belum siap kalau kamu Islam. Kamu dimusuhi gak kuat bantah, gak kuat melawan. Mana-mana nanti sih, sama no, rahasiakan. Ada yang langsung suruh terang-terangan. Ketika yang didakwi Sayyidina Umar, gayanya Rasulullah beda. Man ro'a minkum mungkaran fal yuwayir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah itu dengan tangan, dengan kekuatan. Sayyidina Umar, wongnya gagah Sayyidina Umar, gak boleh Sayyidina Anwar. <laughs> Jangankan manusia, setan yang lebih dari Sayyidina Umar. jadi gue pernah satu ketika Rasulullah sedang ya, tinggal tenggene ceramah masjid kan Sayyidina Umar. Oh, oh, badui mlebu ning masjid nyak nyak nyak nyak nyak ngoyo ning pojokan masjid keracak keracak keracak keracak keracak tahun seperti itu langsung tidak Umar bangkit berdiri mengurus pedang kurang aja apa disikat tok mbuh apane dicegah karo Rasulullah kala ya Umar ojo ma arep apa kat apa nih? Mono aneh. Lalu kok ketok? Dan ibu mungkar. Moyo neng masjid. Ama kultali ya Rasulullah. Man ro'a minkum mungkaron faliwajirhu biyadi. Bukankah anda telah mengatakan kepada wahai Rasulullah. Barang siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran. Rubah dengan kekuatan. Itu kan mungkar. Moyo neng masjid. Ketok ayo. Sopan. Apa kata Rasulullah? Umar, ketok yo ketok tapi wong iku mlebu Islam lu lagi seminggu ini durung ngerti rumah sana masjid iku padha karo WC nasional Tahun ono tuh kadang wong masjid itu gak diramut kotor gak diresiki najis gak disuceni kalau gak cocok putri kapur awas telek yang pertama, yang kedua Umar, wong iku iso yo warep ora-ora lek marah wong mlayu ora kale tekan binti Ini filosofinya Jangan pernah menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bermasalah. Karena itu akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Ini baru satu. Nanti yang kedua, spiritual question yang ishadur ruh, ishadur nafas seperti yang saya ungkap di awal tadi. Saya yakin al lah yang dihauli ilmu ini manfaat, barokah, alumni sampai dan kata Santri-santrinya rata-rata sudah menjadi kiai-kiai besar, itu karena ishadul roh, ishadul nafas, spiritual question. Ini yang kedua, yang ketiga, nanti sana itu pun langsung panjenengan itu pun Romo Ki Haji Hasan Muzadi belum yang bagus punya sangat itu pun, estu Romo Yai dalam akan pun pangapunten dalam nama niso akan dawuh Esu dalam penginane sama matur boten yai boten wantun dalam penginane mbak kudu Nek wis kena ngono itu saya bisa bantah. Santri diperintah kali dia ini di samaan ah ngoten mawon sekali lagi tentu saja pun boten muktabel maqam menawi kuno, matur ngasuh ngarsa panjenengan sami. Sekali lagi setiap kekhilafan, setiap kesalahan saking kawula Kaulan yang agung pun dan Wonten loro saya yakin hati ya Gusti Allah, wonten aku salah jelas karena itu keterbatasan saya, karena kebodohan saya. Mungkin-mungkin disalami ya Allah. Itu sekali lagi dengan pangapunten. Allah wa iyyakum lima yuhid wa yarto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.